Di mana Allah Azza wa Jalla telah memberi izin dan setelah itu mewajibkan kepada kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang musyrikin terkhusus mereka yang telah mengeluarkan kaum muslimin dari kampung halamannya dari kalangan orang-orang kafir Quraisy maka dimulailah peperangan demi peperangan yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang Rasulullah alaihi salatu wasallam ikut serta dalam di dalamnya ada pula yang beliau mengutus sebagai syariah atau sebagai ba'ats. Telah kita jelaskan peperangan yang pertama yaitu Ghazwah Al-Abwa namun tidak terjadi pertempuran. Kemudian yang kedua Ghazwah Buwaq. Ini sudah dibaca apa belum? Belum. Belum dibaca. Kemudian yang kedua berkata Al-Hafidh Abu al Fida Imaduddin Ismail ibn Umar Al-Shahir ibn Kathir rahimahullah ta'ala Faslun Ghazwat Buwat Perang yang disebut dengan perang Buwat disebut perang Buwat nisbah kepada sebuah tempat yang nanti akan disebutkan ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة بواط Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikuti peperangan yang disebut dengan perang Buat. Fa kharaja bi nafsihi fi Rabi'in al-akhir min as-sanati tsaniyah Lalu beliau pun keluar beliau sendiri yang memimpin peperangan tersebut yang terjadi pada bulan Rabi' al-akhir di tahun yang kedua dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan beliau adalah sama seperti tujuan ketika mengikuti peperangan yang pertama, perang yang pertama, Al-Abwa. Yaitu untuk men cegat bangsa Quraisy yang mereka baru saja tiba dari negeri Syam untuk mengambil barang-barang mereka, hasil dagang mereka. Yang ketika itu di antara orang-orang Quraisy terdapat salah satu tokoh yang masyhur yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi dan dia termasuk di antara kaum Quraisy yang paling memusuhi Islam paling membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam dan ketika itu Umayyah bin Khalaf bersama dengan 100 orang yang lainnya di mana mereka membawa kurang lebih 2500 unta dan ketika itu diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 200 dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. واستعمل على المدينة السائبة ابن عثمان ابن مذعون dan beliau mengangkat menjadi uh, pengganti beliau yang memimpin kota Madinah adalah As-Sa'i bin Uthman bin Mad'un dan ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan kota Madinah berarti kota Madinah kosong tanpa pemimpin sehingga beliau mengangkat sebagai wakil salah seorang di antara kaum muslimin yang beliau pilih untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin kota Madinah. Fasara hatta balagha Buwad min nahiyati Radwa. Lalu beliau pun berjalan bersama dengan pasukannya hingga tiba di daerah yang disebut Buwad di arah Radwa. Radwa dan Buwad ini keduanya merupakan nama gunung, ya, nama bukit. Bukit yang dekat dari arah Yambur. Dekat dari arah Yambur. Dan di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu beliau tiba di Buat, thumma raja'a wa lam yalqa harba. Lalu kemudian beliau kembali dan tidak terjadi pertempuran ketika itu. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah Meskipun tidak terjadi pertempuran namun eh, kejadian pada peristiwa perang Al-Abwa demikian pula Ghazwa Abwat ini sudah cukup menggetarkan orang-orang musyrikin yang menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki syaukah memiliki kekuatan ya dan ini adalah merupakan peringatan bagi kaum kafir Quraisy bahwa hendaknya mereka bersiap-siap mereka akan menghadapi kekuatan yang besar dari kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membalas apa yang telah mereka lakukan dari berbagai ida menyakiti kaum muslimin mengeluarkan kaum muslimin dari kampung halaman mereka dan bahkan di antara kaum muslimin ada yang mereka bunuh menyiksanya dan memboikotnya dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemenangan dan menampakkan kekuatan bagi kaum muslimin di mana uh, bangsa Arab terkhusus dalam hal ini adalah penduduk Madinah dan yang ada di sekitarnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan menjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu, thumma kanat ba'daha ghazwatul Usyairah. Kemudian setelah itu perang yang berikutnya yang disebut ghazwah perang Al-Usyairah. Wa yuqalu bisin al-muhmalah. Ada yang mengatakan disebut perang Al-Usairah dengan sin, Al-Usairah wa yuqalu dan juga disebut al-usyaira jadi ada nama-nama ada yang mengatakan al-usyaira atau al-usyairah atau al-usairah namun yang dimaksud adalah satu خرج بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثناء athna'i الأولى حتى بلغها dan pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar beliau sendiri yang memimpin pasukan di pertengahan Jumad al-Ula sampai beliau ke tempat yang disebut Al-Usyairah tersebut Wahia makanun bi batni Yambu' dan itu adalah merupakan nama tempat yang ada di tengah Yambu' fa aqama hunaka baqiyat maka beliau pun sempat tinggal di sana ya menghabiskan waktu di Jumadal Ula Nah, pada sisa bulan tersebut maksudnya bulan Jumadal Ula walayali min Jumadal Akhirah. Lalu beliau masih sempat menginap di tempat tersebut pada malam-malam memasuki bulan Jumada ats atau Jumadal Akhirah. Wa salaha Bani Mudlaj thumma raja'a wa lam yalqa kaidan dan pada saat itu terjadi musalahah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Banu Mudlaj lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam kembali dalam keadaan beliau tidak mendapatkan peperangan walam yalqa kaidan kaidan yang dimaksud di sini adalah qital waqad kana istakhlafa 'ala al-madinati Abu Salamah ibn Abdul Asad dan ketika itu beliau mengangkat menjadi khalifah pengganti beliau di Madinah Abu Salamah ibnu Abdul Asad Wafi sahih Muslim min hadits Abi Ishaq As-Sabi'i qala disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Abu Ishaq As-Sabi'i beliau mengatakan qultu aku berkata yakni bertanya li Zaid bin Arqam aku bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, "Kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan? Qala tis'a asyrata ghazwah. Tis'a asyrata ghazwah. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti 19 peperangan. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Zaid bin Arqam ditanya, "Kam ghazauta anta ma'ahu?" Berapa kali engkau ikut berperang langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid bin Arqam menjawab, "Sab'a asyrah." Bahwa beliau mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 17 kali. Ya, di sini beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam uh, eh, mengikuti peperangan 19 kali. Zaid bin Arqam mengikuti di antara 19 kali peperangan tersebut ya 17 kali berarti beliau tertinggal dua kali peperangan awaluha al-usairu au al-usyair peperangan yang pertama kali terjadi adalah perang al-usair atau al-usyair al-usair atau al-usyair ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada perbedaan dalam hal menentukan lafaznya apakah disebut al-usair atau al usair atau al-usyaira atau al usairah Nah. Nah di sini Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa perang yang pertama kali terjadi itu adalah perang al usairah Padahal kita telah jelaskan sebelumnya bahwa sudah ada peperangan sebelum terjadinya al usairah yaitu perang al-abwa demikian pula Ghazwa Abwad perang Al-Abwa dan Ghazwa Al-Buwad nah dan para ulama menyebutkan bahwa mengapa Zaid bin Arqam menyebutkan perang yang pertama yaitu perang Al-Usyairah ada kemungkinan bahwa beliau maksud bahwa ini merupakan peperangan yang pertama sepanjang pengetahuan beliau karena perang yang berikutnya beliau tidak mengetahui disebabkan karena masih kecilnya usia beliau ketika itu sehingga beliau tidak mengerti apakah ada peperangan sebelum Al-Usyairah. Ini yang pertama. Atau yang dimaksud perang yang kedua, eh, makna yang kedua adalah eh, perang yang dimana Zaid bin Arqam ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud di sini apa peperangan yang pertama kali yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan tersebut dan Zaid bin Arqam ikut serta dalam peristiwa peperangan itu. Maka beliau menjawab, perang yang pertama kali yang diikuti adalah Al-Usair atau Al-Usairah. Al-Usair atau Al-Usairah. Nah, sehingga yang dimaksud di sini uh, tidak menafikan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari perang Al-Abwa demikian pula perang Buat kalau kita mengumpulkan seluruhnya dari apa yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti 19 peperangan. Berarti ditambah dengan perang yang tidak disebutkan oleh Zaid bin Arqam yaitu perang Buat dan perang Al berarti secara menyeluruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti 21 peperangan mengikuti 21 peperangan dan itu diisbatkan atau ditetapkan dalam beberapa riwayat yang lainnya. Kemudian setelah itu perang yang berikutnya Ghazwatu Badar al-Ula, perang Badar pertama. Perang Badar pertama ini bukan perang Badar yang dikenal dalam sejarah yang masyhur yang terjadi peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin merupakan kemenangan yang besar. Bukan itu yang dimaksud. Sebab itu akan disebutkan nanti pada peristiwa yang berikutnya yang dikenal dengan perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra itu perang Badar yang kedua. Adapun ini yang disebutkan perang Badar yang pertama ini lebih dikenal dengan penyebutan Ghazwatus Safawan. Perang Safawan ya karena tepatnya terjadi di daerah Safawan dekat dari Badar dekat dari dari Badar maka disebut perang Safawan dan terkadang pula disebut dengan perang Badar pertama disebabkan karena dekatnya kejadian tersebut dari Badar sehingga dinisbahkan pula kepada perang Badar thumma kharaja ba'daha binahwin min asharati ayyam ila Badar al kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kurang lebih 10 hari setelah peristiwa Lusyairah maka beliau keluar menuju Badar yaitu perang Badar yang pertama وذلك أن كرز ابن جابر الفهري أغار على صرح المدينة penyebab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar yang menyebabkan adalah Kurz bin Jabir Al-Fihri dan Kurs bin Jabir Al-Fihri Al-Qurashi ini termasuk di antara tokoh-tokoh kaum musyrikin dan itu sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Adapun setelah peristiwa ini beliau masuk ke dalam Islam ya. Beliau masuk ke dalam Islam setelah peristiwa perang Badar yang pertama ini. Nah, disebutkan di sini ini sebelum masuk Islamnya Kurus bin Jabir. Agar ala Sarhil Madinah di mana beliau uh, apa agar yakni menyerang menyerang sarah milik penduduk Madinah yang dimaksud sarah adalah gembalaan hewan-hewan ternak dari unta demikian pula kambing yang menjadi pen, uh, yang dimiliki oleh penduduk Madinah itu diserang oleh eh, Kurus bin Jabir dan dirampas oleh oleh mereka yakni Kurus bin Jabir bersama dengan pasukannya berusaha mengambil uh, gembalaan atau hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah. Fatalabahu lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarinya fabalagha wadiyan yuqalu lahu Safawan. Sampai beliau ke sebuah lembah yang disebut dengan lembah Safawan. Ada yang mengatakan Safwan dengan fa yang di disukun ada pula yang menyebutnya dengan fa yang di fathah safawan. Dan safawan ini lebih masyhur ya dengan fa yang di fathah. Di lembah yang disebut dengan safawan fi nahiyati badrin di uh, salah satu bagian dari bagian daerah Badr. Fafatahu kurzun faraja'a. Akan tetapi beliau tidak menemui kurz bin Jabir maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qad kana istakhlafa 'ala al-Madinah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu dan beliau mengangkat menjadi pemimpin uh, dari kota Madinah adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu disebabkan karena beliau sendiri keluar dan memimpin pasukan tersebut dan beliau ketika itu menyerahkan bendera dan ketika itu benderanya berwarna putih beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga yang nampak dari perang Badar yang pertama ini pun tidak terjadi peperangan disebabkan karena beliau tiba di daerah tersebut dalam keadaan beliau tidak lagi bertemu dengan Kurus bin Jabir. Lalu kemudian yang berikutnya ba'ats Sa'ad bin Abi Waqqas, utusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ba'atha Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi talabi kursi ibn Jabirin fima qila lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu untuk mencari Qurs bin Jabir masih dalam persoalan yang sama dengan sebelumnya disebabkan karena Qurs bin Jabir itu menyerang dan merampas hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah maka ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan pasukannya tujuannya adalah untuk mencari Qurs bin Jabir ya sebagaimana yang disebutkan wallahu a'lam wa qila ada pula yang mengatakan bal ba'athahu li ghairi ada pula yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tujuan yang lain tidak ada hubungannya dengan peristiwa Qurs bin Jabir maka ini ma'asyarakat rahimakumullah peperangan-peperangan yang pertama yang kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk berperang ya dan bahkan telah diturunkan beberapa ayat yang menunjukkan diwajibkannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala namun belum terjadi pertemuan dan saling mubarazah perang tanding atau saling bertempur di medan pertempuran yang sama antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrik. Nah, Taib kemudian setelah itu berikutnya tentang utusan Abdullah bin Jahash cukup panjang insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.